Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin yang memberikan limpahan nikmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita semata-mata dengan pertolongan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul hadir dalam ibadah sholat subuh secara berjamaah dan kemudian dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam tempat yang mulia dengan tujuan yang mulia pula ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum yakni talabul ilmi syar'i. Ikhwani bidina azani Allah wa iyakum termasuk sunnatullah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku pada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat manusia Bani Adam ini memiliki generasi. Ya, kalau kita melihat sejarah Bani Adam banyak dan sudah berlalu ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum sekian banyak generasi demi generasi dari masa ke masa selalu ketika hilang sebuah generasi muncul generasi berikutnya yang menggantikan ikhwanifidina azani Allah wa iyakum terlepas apakah generasi pengganti tadi lebih baik dari generasi sebelumnya atau lebih buruk yang perlu kita pahami ikhwanifidina azani Allah wa iyakum dari generasi demi generasi Bani Adam di antara mereka yang paling mendominasi dan paling memiliki peranan penting dalam sebuah generasi adalah keberadaan syabab keberadaan para pemuda di sebuah generasi khanifidin azani Allah wa iyyakum tentu tidak lepas dari yang namanya asyabab para pemuda dan di dalam Islam ikhwanifidina ya azani Allah wa iyyakum kedudukan syabab ini ternyata memiliki nilai tersendiri diterangkan oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu taala dalam fatwa beliau beliau mengatakan ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum الشباب في أي أمة من الأمم هم العمود الفقري التي يشكل عنصر harakah kata Syekh bin Baz rahimahullahu taala para pemuda di umat manapun dari setiap generasi manusia mereka tidak lain adalah tulang punggung yang membentuk pergerakan generasi tersebut kata beliau rahimahullahu taala id ladaihim at-taqatul muntajah wal ata'ul mutajaddad dikarenakan pada pemuda-pemuda tadi ada kekuatan yang produktif ya, sebuah generasi ya tentunya terbentuk dari para pemuda kemudian orang-orang yang tua di kalangan mereka ikhwanidina azani Allah wa iyyakum kata Syekh bin Baz rahimahullahu taala dalam generasi tadi peranan pemuda sangat-sangat besar dikarenakan para syabab memiliki kekuatan yang produktif kekuatan dari sisi fisiknya dan hampir dari segala bidang ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum wal al mutajaddid dan tidak bisa disangka lagi bahwasanya para pemuda ini memiliki kontribusi yang terus-menerus untuk keberlangsungan sebuah generasi. Ya. Sangat besar ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum peranan pemuda pada sebuah generasi dari generasi umat manusia. Sampai beliau mengatakan, "Walaqad 'alima a'da'ul Islam hadhil haqiqah." dan musuh-musuh Islam mereka mengetahui betapa penting peranan pemuda untuk sebuah generasi umat manusia. Dikarenakan mereka tahu bahwasanya pemuda memegang peranan penting pada sebuah generasi. Fasa'au ila wad'il araqil fi tariqihim. Maka mereka pun musuh-musuh Islam baik dari kalangan orang-orang kafir ataupun dari kalangan kaum munafikin ashabul ahwa'i wal bidah berupaya berusaha menghalangi para pemuda tadi dari jalan yang benar au taghyiri ittijahihim atau berupaya membelokkan arah hidup mereka kalau nggak bisa menyesatkan mereka paling tidak dibikin salah arah. Bagaimana upaya musuh-musuh Islam untuk menghancurkan pemuda-pemuda yang memegang peranan penting ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum dalam sebuah generasi. Kata Syekh rahimahullah, imma bifaslihim an dinihim. Upaya mereka yang pertama mungkin dengan upaya menjauhkan agama, eh, menjauhkan para pemuda dari agama mereka yang benar. Dibikin para pemuda ihsanibidina azani Allah wa iyyakum sibuk dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat sehingga tidak memiliki waktu bahkan lalai dari mengetahui dan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dibuat pemuda-pemuda tadi khanifidina azani Allah wa iyakum lebih condong lebih mencintai perkara-perkara duniawi mengalahkan kecintaannya kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Upaya untuk membelokkan arah yang seharusnya pemuda tadi khanifidina azani Allah wa iyakum menjadi tonggak Islam berubah menjadi pemuda-pemuda yang loyo agamanya. Berubah menjadi pemuda-pemuda yang melempem. Tahu melempem ya? Kalau kerupuk terlalu lama kena angin itu kan tidak renyah lagi. Ya toh? Melempem ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum dibuat pemuda-pemuda tadi khanifidina azani Allah wa iyakum kehilangan arah hidupnya karena jauh dari agamanya yang seharusnya dia bela adalah agama Allah Subhanahu wa taala terbalik arahnya yang ini bela tokoh-tokoh dunia yang seharusnya tidak patut untuk dibela rela mengeluarkan uang bonek bondonekat dikhanifidina azani Allah wa iyakum walaupun gak ada uang berangkat kemana? untuk mendukung klub sepak bola yang dia idolakan mati-matian ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Ini termasuk upaya musuh-musuh Islam merubah arah hidup pemuda-pemuda Islam ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Upaya yang pertama. Atau yang kedua kata beliau rahimahullahu taala, au ijadi hawatin sahiqatin bainahum wa baina ulil ilmi war ra'yi ra'ibi fi ummatihim atau upaya yang kedua dengan membuat jarak yang sangat jauh antara para pemuda dengan para ulama. Upaya yang pertama tadi menjauhkan para pemuda dari agama mereka. Upaya yang kedua yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam membuat para ulama dan para pemuda memiliki jarak yang jauh di antara mereka. Yang seharusnya para pemuda tadi duduk bersimpuh mengambil ilmu dari para ulama, memanfaatkan usia muda mereka yang penuh dengan kekuatan, yang penuh dengan keuletan. Ya, kalau pemuda duduk berjam-jam itu biasa. Ya, kuat. Kalau yang sudah berumur apalagi sudah sakit-sakitan ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum semangat dalam hatinya membara untuk menimba ilmu Masya Allah tapi apa daya raga tak mampu tak berdaya ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum pengennya kuat duduk dua jam mendengarkan kajian ilmu tapi apa daya kekuatan raganya hanya mampu sampai dua puluh menit itu sudah ngos-ngosan ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Ganti posisi sudah 15 kali dalam durasi 20 menit. Ya itu yang sudah berumur. Untuk pemuda, masya Allah, tidak ada masalah. Mau dua jam, tiga jam, empat jam, ya tele Ustaz kalau empat jam. Kan gitu ya. Nah, musuh-musuh Islam tahu bahwasanya generasi umat manusia sangat-sangat membutuhkan pemuda-pemuda di kalangan mereka. Supaya hancur generasi tadi, dijauhkan pemuda-pemuda mereka ikhwan ibtina azani Allah wa iyyakum dari para ulama. Warra'yu fi ummatihim dan berupaya menjauhkan para pemuda tadi dari norma-norma yang baik yang masih ada di tengah-tengah umat manusia ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Ya. Dijauhkan dari agama yang baik, kemudian dijauhkan dari para ulama, dijauhkan dari akhlakul karimah. Ya. Hakada ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Au bi ilsaqil alqabil munaffirati minhum. Salah satu upaya mereka musuh-musuh Islam untuk menjauhkan pemuda dari para ulama adalah dengan memberikan gelar-gelar yang membuat pemuda-pemuda tadi lari dari para ulama. Ya, kita sering dengar ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum bagaimana ashabul ahwa'i wal bidah menjuluki menggelari para ulama kita dengan gelar-gelar yang rendah ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum Supaya apa? Supaya para pemudanya lari. Menculuki Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dengan ulama haid wan nifas. Ya. Supaya apa? Supaya para pemuda lari. Awasfihim bisifatin wa nu'utin ghairi sahihah. Atau memberikan sifat-sifat yang tidak layak bagi mereka ihsan bidina azani ya Allahu wa iyyaku. Wa tashwihi sam'ati man anara Allahu basairahum fi mujtama'atihim. Atau berupaya menjatuhkan martabat para ulama' di tengah-tengah umat manusia ihsan fitina azani ya allahu wa iyyaku Nah, kemudian yang berikutnya upaya musuh-musuh Islam untuk menjatuhkan pemuda-pemuda di kalangan kaum muslimin atau bita'libi ba'd hukumati 'alaihim. Termasuk upaya musuh-musuh Islam membuat para pemuda ini selalu berseberangan dengan penguasa-penguasa kaum muslimin. dibuat pemuda-pemuda Islam berseberangan dengan penguasa. Mereka berupaya membuat pemuda-pemuda Islam menjadi generasi yang suka membangkang. Generasi-generasi yang tidak lagi mengindahkan nilai as-sam'u wa ta'ah liwulatil umur dibuat bahwasanya tindakan membangkang kepada penguasa, durhaka kepada penguasa, menentang ketetapan penguasa sebagai sikap pemuda yang patut diacungi jempol. Oh ini pemuda yang bagus, pemberani. Ya. Hakada ikhani fitina azani Allahu wa iyyakum. Gambaran pemuda syabab yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu taala cukup memberikan gambaran kepada kita ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum bahwasanya pemuda betul-betul memiliki peranan yang luar biasa penting ya. termasuk dalam generasi kita ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum untuk menjaga supaya dakwah Islam terus berkibar untuk menjaga supaya seruan kepada tauhid di khanifidina azani Allah wa iyyakum tidak pudar dan padam ditelan dengan dahsyatnya fitnah di akhir zaman khanifidina azani Allah wa iyyakum sangat-sangat membutuhkan peranan para pemuda yang betul-betul kokoh di atas agama mereka Kalau kita melihat di dalam Al-Quran, Ikhwanifidina azani Allah wa iyakum, tidak jarang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan contoh kepada kita bagaimana perubahan-perubahan yang luar biasa dahsyat mampu didatangkan dari para pemuda untuk merubah keadaan sebuah kaum. Simak firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran dalam surat Al-Anbiya mengisahkan tentang Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Kisah yang saya yakin semua dari kalangan kita mengenal kisah tersebut, mendengar kisah tersebut, hafal kisah tersebut. Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihi salam menghancurkan patung-patung berhala yang disembah dan dipuja oleh kaumnya dan disisakan satu berhala yang paling besar kemudian digantungkan gada ataupun palu yang beliau gunakan untuk menghancurkan patung-patung tadi di leher patung yang terbesar yang disisakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kisah masyhur ma'rufa indana. Ya kan? Nah, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an khanifitina azani Allah wa iyyakum qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Ketika kaumnya melihat kondisi berhala-berhala mereka rusak berantakan kecuali satu berhala. Mereka bertanya-tanya siapa yang tega, siapa yang berani menghancurkan berhala-berhala kita. Kalau mereka menjawab, sami'na kami mendengar fatan seorang pemuda, seorang syabab yadhkuruhu yuqalu lahu Ibrahim yang dikenal dengan nama Ibrahim. Saat itu Nabiullah Ibrahim salam berdasarkan lafaz ayat ini khanibidina azani Allah wa iyakum masih muda disebut fatan. Ya, sendirian di khanibidina azani Allah wa iyakum menghadapi kaumnya dan raja yang zalim kokoh di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Membawa perubahan. Di ayat yang lain di ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang ashabul kahfi. Kisah yang juga masyhurah di kalangan kita ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum sejumlah pemuda yang lari dari kaumnya yang musyrik ibidina azani Allah wa iyyakum menyelamatkan agama mereka diri mereka dengan berlindung ke dalam gua ibidina azani Allah wa iyyakum kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi id awal fityatu ilal kahfi ingatlah tatkala sekelompok pemuda fityah jamak dari fatan. Kalau tadi Nabiullah Ibrahim satu orang fatan, pemuda. Ini jamaknya beberapa pemuda fityah. Ya. Ingatlah ketika ada beberapa pemuda yang berlindung masuk ke dalam gua. Fakalu rabbana atina min ladunka rahmah. Ila akhiril ayah idzan bidina azani Allah wa iyyakum. Ya. Nah, Hakata yusanifidina azani Allahu wa iyyakum. Demikian pula di dalam sunnah di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam sangat banyak kita jumpai bagaimana perhatian Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam dengan perhatian yang khusus ditujukan kepada para pemuda dikarenakan dalam Islam dalam agama kita peranan pemuda sangat-sangat besar Salah satunya Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan mem, apa namanya memanggil secara khusus kepada para pemuda, ya ma'syarasy syabab. Wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk ba'ah memberikan nafkah secara lahir dan batin, Falyatazawwaj, hendaklah dia bergegas untuk menikah. Ya. Secara khusus Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam memanggil para pemuda, ya masyarakat menunjukkan mereka memiliki peranan yang luar biasa besar. Ya, hakala ikhwan bidina azani Allah wa iyyakum muncul sebuah pertanyaan. Ustaz, yang layak disebut dengan syabab itu yang seperti apa? Ya. Usia berapa Ihsanifidina azani Allah wa iyyaku Sebelum kita berbicara lebih panjang Ihsanifidina azani Allah wa iyakum Disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala dalam risalah beliau Tanbih Naimil Ghamar an Mawasimil Umar kata Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala marhalatus syabab masa seorang manusia dikatakan sebagai syabab yang dalam terjemah bahasa kita diartikan dengan pemuda ya tubda'u bisinnil buluh dimulai dari usia dia balik. Ya, dimulai dari usia balik. Dengan tanda-tanda balik yang sudah diterangkan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih mereka. Ya, dimulai dari usia balik. Ini berbeda-beda. Dan dividina azani Allah wa iyyakum tergantung masing-masing orang. Mana duluan dari tanda-tanda balik yang dia miliki khamifitina azani Allah wa iyyakum. Rata-rata dari usia 14 atau 15 tahun. Nah, anggaplah dari usia tersebut khamifitina azani Allah wa iyyakum. Yang sudah masuk usia tadi sudah dikatakan sebagai syabab. 14 15 tahun. Berakhir sampai usia berapa? Ini yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya. Syabab pemuda isanibidina azani Allah wa iyyakum dimulai dari usia balir sampai usia berapa? Ada tiga pendapat di kalangan para ulama isanibidina azani Allah wa iyyakum. Pendapat yang pertama menyebutkan bahwasanya usia akhir syabab ini mendekati usia 40 tahun. Masanya panjang. Jadi kalau yang masih usia 35, 38 jangan merasa sudah tua. Ya, masih syabab. Masih pemuda. Ini penting diketahui. Kenapa? Dikarenakan sebagian pihak ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum mulai loyo semangatnya, mulai mengenduk semangatnya karena merasa sudah tua padahal belum. Saya sudah berkeluarga, anak saya sudah lima, istri sudah dua. Usianya masih 32 atau 33. Oh, saya sudah bukan lagi syabab ya sudah bukan pemuda sudah lewat masanya silahkan yang muda-muda untuk maju saya tak duduk manis di rumah salah ini bidina azani Allah wa iyyakum ya pendapat yang pertama mengatakan usia akhir syabab mendekati 40 tahun ada yang menyebutkan 38 39 mendekati usia 40 tahun pendapat yang kedua mengatakan berakhir sampai usia 40 tahun panjang ya. ya kalau dari usia 15 sampai ke 40, berarti berapa tahun itu? Hah? Berapa tahun? 15 tahun. 25 tahun. Masya Allah. Ya. 25 tahun masanya panjang ikan ibidina azani Allahu wa iyyakum Pendapat yang ketiga mengatakan usia syabab berakhir sampai usia 50 tahun. Wah, tambah bonusnya lebih banyak lagi 35 tahun masa sebagai syabab. Ya, yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala marhalatul syabab atwal marahil umril insan. Ya, masa syabab, masa muda itu adalah masa yang terpanjang dalam usia hidup seorang manusia. Ya. Kan? Karena rata-rata usia umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi 60 tahun. Ya toh? 60 tahun dikurangi 15. Ini masa kecil. Ya. 60 dikurangi 15, sisa berapa? 45 tahun dari umur 1 sampai 15 tahun masa kecil ya ada yang bahagia ada yang kurang bahagia ya, masa kecil Allah wa iyyakum masuk 15 tahun sampai dia usia 40 tahun atau 50 tahun menurut sebagian pendapat dikatakan sebagai masa syabab nah setelahnya baru dikatakan sebagai masa tua ihanifidina ya. hazani Allah wa iyyakum yang lebih usianya dari 60 tahun bonus ya. panjang masa syabab ihanifidina hazani Allah wa iyyakum walaupun dari tiga pendapat tadi yang dipilih oleh Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala ini pendapat yang kedua sampai usia 40 tahun ya, sampai usia 40 tahun berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahqaf ayat 15. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sana." Ya, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sana. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala معناه أن الإنسان إذا بلغ أشده أي قوي وشب وبلغ أربعين سنة أي تناهى عقله وكمل فهمه نعم diambil dari situ oleh al, al, al Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala usia syabab sampai pada usia 40 tahun. Yang kita inginkan di sini khairuddin azani Allahu wa iyyakum. Masa syabab, masa sebagai pemuda yang sangat panjang 25 tahun lamanya khairuddin azani Allahu wa iyyakum itu adalah masa-masa yang paling menentukan. Masa-masa yang paling menentukan untuk kehidupan masing-masing insan dan masa-masa yang paling menentukan untuk keberhasilan sebuah generasi ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Ya. Sebuah generasi tadi menjadi generasi yang baik, menjadi generasi yang indah, menjadi generasi yang patut dijadikan sebagai teladan tatkala usia-usia syabab tadi ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum dimanfaatkan sebaik mungkin. Sebaliknya, tatkala sebuah generasi melalaikan dan tidak mengindahkan usia-usia tadi khanifidina azani Allah wa iyakum dibiarkan tidak diarahkan dengan bimbingan Islam khanifidina azani Allah wa iyakum dibiarkan demikian saja berlalu tidak ada bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan bimbingan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam maka yang terjadi generasi tadi akan menjadi generasi yang rusak. Kalau di zaman dahulu ikan ibtina azani Allah wa iyyakum pada usia-usia tersebut muncul sekian banyak nama-nama dari para pemuda yang berhasil ikan ibtina azani Allah wa iyyakum menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang pilihan di masa para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajmain, ada sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Ada sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an. Dan nama-nama yang lain ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum yang mengukir sejarah-sejarah yang indah ketika mereka dari masa mudanya pada usia-usia keemasan tadi dibimbing dengan bimbingan-bimbingan Islam ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum bandingkan dengan generasi sekarang ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum apa prestasi yang kira-kira dihasilkan oleh para pemuda pada generasi sekarang kalau generasi dahulu ikhwanifidina azani Allah Iyakum para pemudanya luar biasa memiliki kontribusi yang luar biasa besar untuk perkembangan dakwah memiliki jasa yang besar untuk penyebaran Islam memiliki jasa yang besar untuk menjunjung kalimat luar biasa indah kisah-kisah yang menakjubkan yang bisa kita baca yang merupakan warisan dari generasi-generasi terdahulu ikhwan ibidina azani Allah wa iyyakum. Giliran sekarang ikhwan ibidina azani Allah wa iyyakum yang ada kebanyakan hampir kebanyakan orang tua di setiap tempat ikhwan ibidina azani Allah wa iyyakum mengeluhkan kenakalan remaja geleng-geleng melihat kelakuan, geleng-geleng melihat tindak tanduk, geleng-geleng melihat akhlak yang ditunjukkan oleh para pemuda zaman sekarang. Ya, baik di kalangan orang-orang awamnya, bahkan di kalangan salafiyin, ini Allah wa iyyakum yang seharusnya para syababnya ini menjadi orang-orang yang diunggulkan, menjadi orang-orang yang bisa diandalkan. Malah sebaliknya, ikhwanibidina azani Allah wa iyyakum. Nah, yang seharusnya yang terdengar seharusnya ikhwanibidina azani Allah wa iyyakum muncul para pemuda penghafal Al-Qur'an, penghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi yang ada kenyataannya kasus ya pemuda ini jadi rajanya maling ya yang di sana Allah wa iyyakum pemudanya sibuk dengan pacaran satunya lagi Allah wa iyyakum pemuda-pemuda yang muncul raja mabuk ya hakala Allah wa iyyakum ini fenomena yang perlu untuk kita waspadai dan diatasi segera mungkin. Ya. Sehingga pada kesempatan yang mulia ini, azan Azani Allah wa Iyakum, kiranya perlu kita fahami bersama uh, sebuah risalah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Zaid Ibn Muhammad Ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullahu ta'ala sebuah risalah kecil di Khanifitina Allah wa Iyakum yang beliau beri judul dengan Asbab Istiqamati Syabab ya, sebab-sebab yang menjadikan para pemuda istiqamah di atas agama mereka Khanifitina Azani Allah wa Iyakum setelah kita tahu betapa besar peranan para pemuda peranan para syabab di sebuah generasi Allah wa iyyakum di mana mereka sangat-sangat diharapkan kontribusinya dalam jalannya dakwah khanifidina azani Allah wa iyyakum tentunya yang diharapkan adalah para syabab yang istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala karena dengan adanya syabab yang istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala akan menghasilkan generasi-generasi yang indah ikanifidina azani Allah wa iyyakum akan memunculkan generasi-generasi yang islami sebaliknya tatkala syabab dari sebuah generasi tadi ikanifidina azani Allah wa iyyakum tidak menjadi syabab yang istiqamah di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala maka yang ada ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum adalah kehancuran umat ya. disebutkan oleh Fadilatul Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi rahimahullah taala banyak perkara yang bisa menjadi sebab istiqamahnya para syabab di atas agama Allah Subhanahu wa taala yang pertama ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Kata beliau rahimahullah taala wujudul qudwah al-hasanah fi hijri man ya'ishuna tahta ri'ayatihi. Sebab yang pertama yang menjadikan para eh, para syabab bisa istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala adalah wujudul qudwah al hasanah, adanya teladan yang baik. Fi hijri may ya'ishuna tahta ri'ayatihi. Khususnya dari kedua orang tua mereka. Ini yang pertama. Sebab yang pertama yang beliau sebutkan ikhani fillah azani Allah wa iyakum yang menjadikan para syabab bisa istiqamah apabila ada teladan yang baik dalam keluarga tersebut. Terkhusus ditujukan kepada al-abawain, kedua orang tua, ayah dan ibu, abi dan umiknya. Ketika sang ayah Ikhanifidina azani Allah wa iyakum Bisa memberikan tauladan yang baik Bisa mencontohkan kepada anak-anaknya Seperti inilah sosok seorang muslim Yang berpegang teguh dengan agamanya Demikian pula sang ibu Bisa memberikan contoh kepada anak-anaknya Kepada putra dan putrinya Beginilah seorang wanita yang berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala sangat-sangat besar harapannya anak-anak yang lahir dari kedua orang tua yang saleh dan salihah menjadi generasi yang istiqamah. Tentunya sebab yang pertama ini kembali kepada kesalihan kedua orang tua. Kalau kedua orang tuanya saleh, bisa memberikan contoh yang baik, insya Allah Taala anak-anaknya pun akan meniru Hanifidina azani Allah wa Tapi kalau yang ada sebaliknya, orang tua tidak menjadi teladan yang baik buat anak-anaknya, justru menjadi teladan yang jelek. Anak tahu cara memaki karena lihat orang tuanya tiap hari bertengkar. Anak tahu cek kanan, cek kiri, ya. Karena setiap hari melihat orang tuanya sparring, duel. ya Allah wa iyyakum. Ya, suaminya duel dengan istrinya, tanding ikhwanifidina azani ya Allah wa iyyakum ribut urusan rumah tangga wallahu alam apa yang diributkan ya anaknya memperhatikan dengan baik oh abi ternyata jurus andalannya jab kiri ini eh, kalau sudah dapat jab kiri umi terdiam tersungkur sujud di fitnah azan ya Allah wa iyakum diamalkan di sekolahnya jab kiri dari mana ini contoh dia dapat dari orang tuanya ya fitnah azan ya Allah wa iyakum ya Kedua orang tuanya Yekanibidina Azani Allah wa iyakum Tidak mengindahkan Tentang syariat salat Bermudah-mudahan Sang anak melihat Umiknya di rumah ibadina Azani Allah wa iyakum Terdengar azan tidak bergegas untuk salat Tenang masak dulu Beres-beres rumah dulu Ini itu dulu Sampai menjelang habis waktunya baru salat ya, Kadang dijamak ya dengan sholat berikutnya tanggung gitu ya nah kalau ditinggal timpinya kosong sang anak melihat dalam kesehariannya azani Allah wa iyakum contoh-contoh yang tidak baik kira-kira yang muncul generasi seperti apa azani Allah wa iyakum kalau kedua orang tuanya saja yang saleh dan salihah, terkadang menghasilkan anak-anak yang tidak saleh. Ini orang tuanya Masya Allah, bapaknya saleh, ibunya juga salihah. Ikhwanifidina azani Allah wa iyakum. Luar biasa berusaha berpegang teguh dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang demikian pun terkadang muncul dari anak-anak mereka. Generasi yang gak saleh, generasi yang bandel. Bagaimana kiranya dengan orang tua-orang tua yang tidak saleh. Ikhwanifidina azani Allah wa iyakum. Nah, sehingga peranan pemuda untuk menjadi pemuda yang istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala kembali pada peran kedua orang tua. Ya. Ini sebab yang pertama ihdinibidina azani Allah wa Kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim Nabi alaihi salatu wasallam bersabda kullu mauludin yuladu alal fitrah setiap yang dilahirkan setiap bayi yang lahir ke dunia laki-laki maupun perempuan yang berkulit putih atau berkulit hitam ya baik itu dari kalangan bangsa Arab atau non Arab orang-orang ajam yuladu alal fitrah terlahir di atas fitrah yang bersih fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi ya. anak-anak yang lahir ke dunia itu lahir di atas fitrah maka kedua orang tuanya lah yang bertanggung jawab untuk merubahnya menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. هكذا يهدي بدينا هذاني الله وإياkum. Nah, yang kedua, sebab yang kedua ihdi bidina azani Allah wa iyyakum dari asbab istiqamati syabab yang diterangkan oleh Fadilatul Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullahu taala نظافة المنزل من وسائل الزيغ والانحراف Sebab yang kedua ikhwan ibn azani Allah wa iyyakum adalah bersihnya rumah-rumah kaum muslimin dari segala sesuatu yang menjadi wasilah kepada kesesatan dan penyimpangan. Ya. Kalau yang pertama tadi contoh tauladan yang baik dari kedua orang tua yang kedua, rumah-rumah kaum muslimin harus steril. Harus bersih dari segala sesuatu yang berbau penyimpangan dan kesesatan. Allahu wa Tidak boleh ada di rumah-rumah kaum muslimin Allahu wa tersimpan buku-buku sihir. Jangan sampai. atau segala sesuatu yang mengarah kepada perkara tadi ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Lah kalau yang ada pada rumah-rumah kaum muslimin sarana-sarana menuju kepada kemaksiatan, sarana-sarana menuju kepada kesesatan, penyimpangan, otomatis para pemuda akan tergiur untuk mencobanya Bapak ibunya soleh, masya Allah. Tapi rumahnya nggak steril. Ya, bapak ibunya masya Allah soleh dan solihah. Tapi di maktabah bapaknya, ya, di rumah tersebut di Hanifidina Azani Allah wa iyyakum terdapat kitab-kitab penyimpangan. Ya. Dilihat di Hanifidina Azani Allah wa iyyakum oleh sang anak. Oh ini kitab apa kok antik? ya usul sarada bukan ya, pakai bahasa Indonesia dilihat di Hanifidin azani ya Allah wa iyakum ternyata isinya ramalan bintang awalnya iseng ya awalnya iseng di ya Hanifidin azani ya Allah wa iyakum dibuka dibaca dilihat oh saya lahir tanggal sekian bulan sekian oh ini bintangnya ini berarti ditengok oh, sama kebetulan sama ya bulan ini Anda mengalami paceklik. Oh iya, lagi pokok ini, nggak ada duit. Ya. Saat ini demikian demikian ya, ikan ibitina azani Allah wa iyyakum. Awalnya iseng ikan ya, ibitina azani Allah wa iyyakum. Dikarenakan tidak steril kondisi rumahnya ikan ya, ibitina azani Allah wa iyyakum yang tadinya iseng ya berubah menjadi yakin. Oh ini bisa dijadikan patokan ini. Ya, jatuh dalam kesyirikan ikhwanifidina azani Allah wa iya Yang lainnya lagi ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Bapak ibunya soleh, masya Allah. Ya, tapi rumahnya enggak steril. Ya, di situ masih tersimpan alat-alat musik ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Dulunya mungkin bapaknya mantan pemain band yang insaf Taba minnya sudah bertaubat. Fahasunat taubatu bagus taubatnya ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Lupa enggak dibuang. Lupa enggak disterilkan ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Di situ ada gitar, ada piano, macam-macam dari alat-alat musik ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Ketika bapaknya safar keluar untuk tujuan daurah, Masya Allah. Ya. Anaknya di rumah lihat, bu, oh, ini gitar legendaris. Coba ikan ibidina azani Allah wa iyyakum. Kecanduan. Ya, melenceng ikan ibidina azani Allah wa iyyakum. Gara-gara apa? Sebab yang kedua tidak diindahkan rumahnya tidak steril. Bisa dipahami? Nah, sebab yang ketiga Sebab yang ketiga ikan bidina azani Allah wa iyyakum yang menjadikan para syabab bisa istiqamah di atas agama mereka adalah salahul manhaj. Salahul manhaj. Ya, harus dididik dengan manhaj yang benar dididik dengan akidah yang benar dan ibtina azani Allah wa iyyakum. Ya. Terbiahnya harus terbiah ilmiah, diniyah, islamiyah, sahihah. Ya. Dididik dengan pendidikan Islam yang baik dan benar dan ibtina azani Allah wa iyyaku ketika yang demikian tidak diindahkan. Orang tuanya mungkin saleh dan salihah. Rumahnya mungkin steril. Ya. Tapi tarbiyahnya ya ya Allah wa iyyakum bukan tarbiyah yang benar tidak diperhatikan akidah anak-anaknya nazar azani Allah wa iyakum dibiarkan begitu saja sudah biarkan toh nantinya kalau sudah besar kan paham-paham sendiri itu ya tidak perlu terlalu dikekang nanti stres ya tidak perlu terlalu diatur ya khawatir nanti mengganggu kejiwaan anaknya Ifanifidina azani Allah wa iyyakum masih kecil kok disuruh hafal ini hafal itu masih kecil kok nggak boleh ini nggak boleh itu sudah biarkan toh nantinya semakin besar kan semakin dewasa ya semakin besar kan nanti semakin paham ini salah Ifanifidina azani Allah wa iyyakum kalau seandainya hal ini dibenarkan tentu nggak perlu Allah subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran Ya toh? Nah kan nantinya semakin dewasa kan semakin paham. Kalau pakai teori ini. Tidak perlu adanya syariat. Tidak perlu diutus Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Kan nantinya makin lama makin paham, makin dewasa, tahu arahnya sendiri. Salah ikan ikhdina azani Allah wa iyyakum. Justru sejak kecil sudah harus diarahkan, sudah harus dididik, sudah harus dibina, supaya tahu jalan hidupnya ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Bisa dipahami? Nah, yang berikutnya. Yang keempat ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Tarabutul mujtama' بحيث يكون كل فرد من أفراد أقلائه مسهما في رعاية الشباب biqadri istita'atihi. Ini yang perlu kita perhatikan bersama. Khususnya di kalangan masyarakat salafiyin ikhwanifidin azani Allah wa iyyakum. Perhatikan yang beliau sampaikan ikhwanifidin azani Allah wa iyyakum pada poin yang keempat ini. Kata beliau rahimahullah tarabutul mujtama' adanya kerjasama kerjasama sebuah masyarakat بحيث يكون كل فرد من أفراد أقلائه مسهما di mana masing-masing individu masyarakat tadi memiliki kontribusi, memiliki andil fi ayat syabat untuk membina para pemuda dalam masyarakat tersebut. Kita ambil contoh misalkan di sini di Kampung Kisar, masya Allah. Ya, Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kampung ini dari segala bentuk kejelekan dan fitnah yang dibidina azani Allah wa iyyakum. Ya. Sebuah lingkungan yang diisi dengan salafiyin yang dibidina azani Allah wa iyyakum itu luar biasa. Ya. Ya toh? Salah satu sebab yang di apa namanya yang memiliki peran utama menjadikan para syabab istiqomah di atas agamanya ketika masyarakat tadi sama-sama bekerja sama untuk membimbing para pemuda mereka agar istiqomah di atas agamanya tidak menyerahkan tanggung jawab tadi kepada satu pihak saja ya jangan kemudian mengatakan oh itu kan tanggung jawab ustadz yang penting kan ada ustadz di sini beres. Jadi kalau ada kenakalan remaja, ustadz. Ya. Ada masalah, ustadz. Ya. Ada kendala, ustadz. Ya. Anaknya ustadz juga bukan. Ya. Bapaknya lepas tangan. Ketika anaknya kabur, oh, ustadz. Dikit-dikit, ustadz. Salah. Yang dikitin azani Allahu wa iyyakum justru sebab yang menjadikan seorang syabab bisa istiqamah ketika sebuah masyarakat tadi bisa bekerja sama dalam membimbing para pemuda di kalangan mereka ihani kedina azani Allah wa iyyakum. Ya, sangat jelas keterangan dari beliau rahimahullahu taala. Biqadri istita'atihi masing-masing memiliki andil untuk mendidik para pemuda dalam masyarakat tadi sesuai dengan kapasitas kemampuannya masing-masing. Ikhwan fillah, Allahu wa iyyakum. Ya. Jangan dibiasakan ikhwan fillah, Allahu wa iyyakum sifat ananiyah. Lebih ngurus dirinya sendiri. Yang penting saya beres, yang lainnya terserah. Gitu ya lihat si fulan temannya idani fitina azani Allah wa iyyakum punya masalah anak-anaknya bandel nggak teratasi wah itu kan urusan dia terserah ya. kan ada ustad enak ya ya toh? kan ada ustad serahkan aja sama ustad biar dinasihati ustadnya ya, dia sendiri berlepas diri idani fitina azani Allah wa iyyakum ya tidak demikian Termasuk sebab yang menjadikan para syabab bisa istiqamah ketika masyarakatnya dimampu bekerja sama untuk membimbing para syabab supaya senantiasa istiqamah di atas agama mereka ya azani wa iyyakum. Yang berikutnya Sebab yang berikutnya ya hanifidina azani Allahu wa iyyakum adalah rabtuhum bil masajid kata beliau rahimahullahu taala di antara upaya mengarahkan para syabab agar senantiasa istiqamah di atas agama mereka adalah mengikat mereka atau menumbuhkan rasa terikat dengan masjid di Hadifidina azani Allah wa iyyakum dikiringi khanifidina azani Allah wa iyakum dibimbing supaya para pemuda, para syabab di antara kita senang untuk datang ke masjid. Ya. Dikarenakan masjid ikhwan ibidina azani Allah wa iyakum ini merupakan tempat yang mulia. Pusat dakwah khanifidina azani Allah wa iyakum. Di situ tempat kita beribadah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala Jangan sampai ya ikhwan azani Allah wa iyyakum para syabab di kalangan kita justru lari meninggalkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini apa namanya dituntut di fitina azani Allah wa iyyakum peran dari segala pihak. Baik dari orang tuanya dan pihak-pihak yang lain di fitina azani Allah wa iyyakum. Nah, itu pun juga kembali pada poin-poin sebelumnya. Ya, poin ini tidak akan terwujud kalau kedua orang tuanya tidak bisa memberikan contoh yang baik untuk anak-anaknya. Ya toh? Kalau orang tuanya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum mengarahkan anak berangkat ke masjid. Ya, belajar di sana taklim ya. Ayo, abi antar diantar sama bapaknya ikhwan azani Allah wa iyyakum sampai di gerbang masjid bapaknya masuk uh, anaknya masuk ke masjid bapaknya keluar ke warung ngopi ikhwan azani Allah wa iyyakum anaknya sholat bapaknya nyangkruk ya, kalau bahasa Jawa nyangkruk namanya ya. nongkrong di warung ikhwan azani Allah wa iyyakum tinggal nunggu SMS dari anaknya Pak tolong dijemput datang Ya. Ini susah ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum untuk bisa diarahkan agar istiqomah kalau orang tuanya pun tidak memberikan contoh yang baik ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang berikutnya termasuk poin yang penting ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum targhibuhum wa hadduhum ala mujalasatil uqala'is salihin wal ulama salafiyyin an-nasihin senantiasa mengarahkan para pemuda untuk bermajlis berteman dekat dengan orang-orang yang saleh dan orang-orang yang berilmu ya. termasuk sebab utama ikhwan Allah wa iyyakum adalah memperhatikan teman-teman anak-anak kita. Ya. Orang tua harus wajib ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum memperhatikan dan melihat siapa yang menjadi teman-teman dekat anak-anak mereka. Arahkan supaya anak-anak kita ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum para pemuda di kalangan kita dekat dengan para ulama, dekat dengan orang-orang saleh, dekat dengan orang-orang yang berilmu. Ikhwanifidin azani Allah wa iyyakum. Ya. Dikarenakan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya yang masyhur, "Al-mar'u ala dini khalilihi." Seseorang itu tergantung dengan agama teman dekatnya. Kalau teman dekatnya baik, maka setidaknya kita akan meniru kebaikan teman kita ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Ya. Kalau agama teman dekat kita jelek, ya, kita pun juga akan ikut jelek ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum atau paling tidak menganggap baik sebuah kejelekan. Demikian pula dengan anak-anak kita sangat banyak kasus di fillah azani Allah wa iyyakum ya di berbagai tempat di fillah azani Allah wa iyyakum para syabab para pemuda yang terjangkiti penyakit putur ya dulunya Masya Allah termasuk tulabul ilm nyantri di mahat sini di mahat sana Masya Allah ya rehlah ilmiah datang ke ustadz ini ustadz sana Masya Allah Tayyib khanifidina azani Allah wa Iyakum Awalnya bagus. Ya, luar biasa khanifidina azani Allah wa Iyakum Awal-awal belajar Masya Allah Mengagumkan Bahkan ada di antara mereka yang sudah Pada tingkatan Sudah menghafalkan Al-Quran Hafid ya. Berprestasi Di mahatnya Ikhanifidina azani Allah wa iyakum ya. Hafal sekian banyak Matan-matan kita para ulama rasa Arabnya bagus ya. mau yang gundul setengah gundul bisa dibaca sampai yang nggak bertulisan bisa dibaca ikhanibidina azani Allah wa iyyakum Masya Allah berprestasi ikhanibidina azani Allah wa iyyakum ketika salah dalam bergaul berubah 180 derajat bukan satu dua tiga kasus ikhwan azani Allah wa iyakum futur gara-gara teman. Tidak mau lagi belajar ikan ibadina azani Allah wa iyyakum gara-gara teman yang salah. Dan besar kemungkinan ikan ibadina azani Allah wa iyyakum para orang tua tidak mengontrol teman-teman dekat anak-anak mereka ikan ibadina azani Allah wa iyyakum. Besar kemungkinan ikhwan Allah wa iyyakum orang tua tadi hanya mengandalkan atau menitipkan tanggung jawabnya kepada sang ustadz dan para pengurus ma'had. Datang ke pesantren di fitnah Azani Allah wa iyyakum diserahkan ustadznya. ustaz tolong dididik anak saya dengan baik. Masalah dana dan sebagainya jangan khawatir. Tinggal SMS. Jangan khawatir Ustaz. SPP-nya saya tanggung penuh Ya. Pondok saya bantu setiap bulannya 15 juta Ustaz. Kalau kurang tinggal SMS. Ya, nggak tahu dibalas atau enggak Ustaz. Pokoknya SMS saja. Ya. Kebanyakannya demikian Allah wa Setelah itu selesai lepas Orang tua tidak lagi mau tahu bagaimana kondisi anaknya, dengan siapa anaknya bergaul, bagaimana keadaan anaknya di mahat, Ustad, Gitu ya. Yang dia tahu apa? Tagihan. Oh iya bulanannya, iya Ustaz, gampang saya kirim. Yang dia telepon, Ustad pembangunannya sudah selesai belum? Oh iya saya kirim Ustad selesai. Tutup. Tidak ditanyakan Ustad bagaimana anak saya? Ustad bagaimana anak saya? Berteman dengan siapa anak saya? Tidak ada. Ikhwanifidina azani Allah wa iyakum. Ketika dia telepon anaknya yang dia tanyakan apa? Nak, le, nyongi. Bulanannya masih ada ndak? Habis bi, tak transfer. Sabunmu masih ada ndak? Habis bi, beli. Gitu ya. Kutuanmu udah sembuh belum? Belum bi, tak kirim obat yang paling mujarab Ya. Gatel-gatelmu di pondok udah sembuh belum? Belum di ya, pulang. Ya. Berobat. Hanya itu ikan ibidin azani ya Allah wa iyyakum. Gak ditanya, Nah, kamu hari ini sudah murojaah belum?" Nah, siapa saja teman-temanmu di pondok? Nah, dengan siapa kamu bergaul? Tidak ada ikan ibidin azani ya Allah wa iyyakum awalnya terlihat remeh yang difitnah azani Allahu wa iyyakum. Dan terkadang atau bahkan kebanyakan orang tua merasa sudah melakukan tanggung jawabnya dengan memenuhi kebutuhan duniawi anak-anaknya di pesantren-pesantren tempat mereka belajar. Oh yang penting nggak pernah ada tunggakan Yang penting mereka jajan selama satu bulannya ada Bahkan selama dua tahun pun tercukupi Beres tidak dilihat, tidak dikontrol dengan siapa dia bergaul. azani Allah wa iyyakum. Ketika sudah salah dalam melangkah, sang anak salah dalam mengambil teman, halas. Ya. Hilang azani Allah wa iyyakum. Yang dulunya baik tiba-tiba berubah. azani Allah wa iyyakum. Gara-gara apa? Teman yang jelek. azani Allah wa iyyakum. Sehingga kita sebagai orang tua harus betul-betul memantau, mengontrol kepada siapa, dengan siapa anak-anak kita bergaul di fitnah azani Allah wa iyyaku. Nah, ini e, beberapa perkara yang mungkin bisa kita ambil pada pertemuan pagi hari ini fitnah azani Allah wa iyyaku. Dan dikatakan oleh e, Syekh Zaid Ibn Muhammad Al-Madkhali rahimahullahu taala ketika sebab-sebab istiqomah yang tadi disampaikan ya tidak diindahkan maka akan berubah menjadi dawai al-inhiraf ya akan berubah menjadi apa namanya potensi-potensi untuk mengarah kepada penyimpangan nih hanifidina azani Allahu wa iyyaku dikarenakan waktu yang terbatas ya pembahasan yang lebih lanjutnya hanifidina azani Allahu wa iyyakum mungkin bisa dilanjutkan oleh apa namanya ya atau mungkin bisa disambung pada pertemuan-pertemuan yang berikutnya biidnillahi taala kurang lebihnya mohon maaf subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh